Alhamdulillah kembali pada kesempatan sore ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan bahasan kita masih di kitab zakat dari bab khusus sedekah. Pada hadis yang pertama kemarin kita uh, telah bahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam tentang lima orang yang kecukupan yang dibolehkan untuk mendapatkan zakat. Dan tiga di antaranya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam uh, surat At-Taubah ayat yang ke-60. yang orang-orang berhak mendapatkan uh, jadi e, tiga orang ini adalah yang pertama adalah amil, orang yang bekerja di zakat. Kedua, seorang yang e, memberi mudah dengan hartanya. Jadi muka atas orang yang membeli dirinya me, atau eh, membebaskan berasal kemudian gharib orang yang uh, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang terakhir adalah orang miskin yang dia bersedekah atau orang miskin yang mendapatkan sedekah kemudian sedekahnya itu diberikan kepada orang yang e, dan dihadiahkan pada orang yang bercukupan maka seperti ini tidak benar Uh, eh, dari beberapa faedah sudah kita ambil Uh, kemudian dari hadis ini juga menunjukkan tidak bolehnya membagi zakat kaitan ya, dengan zakat mal kecuali pada salah satu dari lima kelompok yang oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Dan dalam syarh Kabir dikatakan bahwa ini tidak ada di kalangan ulama. la ada khilafan tidak jadi kita tidak mengetahui ada khilaf di kalangan para uh, ulama dalam masalah ini. Kemudian dari delapan golongan ini, bagian zakat ini juga dibolehkan untuk diberikan kepada salah satunya saja dari delapan golongan ini meskipun ada yang lain. Dan ini adalah mazhab Aimatul Baladah. Eh, Aimatul Arba'ah kecuali Imam Syafi'i. Dimana kalau pendapatnya Imam Syafi'i dan juga dari kalangan Syafi'i ya, eh, mewajibkan untuk dibagi menyeluruh kepada delapan golongan yang ada ini. Manakala memang ada kemampuan. Ya. Namun uh, jumhur mengatakan kalau tadi bagi kepada salah satunya saja maka ini tidak mengapa. Hal ini bagaimana dijelaskan oleh Ibn Rushd dalam Bidat Sahih bahwa sebab khilaf ini adalah karena e, terjadi pertentangan pertentangan lapat dengan maknanya. Di mana lafaz itu sendiri adalah menunjukkan pembagian itu adalah kepada seluruhnya. dari sisi lafaznya. Innama sadaqatu lil Dan ini innama dari sisi lafaznya itu adalah lafaz pembatasan bahwa zakat itu hanya lil fuqara yang masakin wa amila alaina wa ta'allafati seterusnya hanya kepada delapan golongan ini. Jadi dibatasi maka dari sisi lafaznya itu menunjukkan itu di kepada seluruhnya. Aku ada pun dari sisi maknanya, maka hal ini adalah di, di, sisi mana adalah kepada daun hajat. Jadi lebih didahulukan orang-orang yang lebih membutuhkan. Jika yang dimaksudkan dalam zakat itu sendiri adalah untuk menutupi kebutuhan atau menutupi kekurangan. Maka penyebutan uh, delapan golongan ini ini adalah bisa aji. Jadi hanya apa eh, untuk menyebutkan jumlahnya saja. Sekaligus juga untuk menyebutkan bahwa yang mendapatkan hanya mereka saja. Jadi ahli sadaqat, orang yang berhak mendapatkan zakat itu hanya e, mereka saja, delapan golongan ini bukan berarti tasyrik, yakni bergabung dalam e, mendapatkan Maka kalau kemudian dari sisi ini, kalau dari sisi lafaznya, pendapat e, pertama itu lebih kuat. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengikuti kepada lafaznya. Namun kalau dari sisi maknanya, maka pendapatnya jumhur ini lebih sesuai. Maka ini sisi apa namanya perselisihan yang terjadi di kalangan e, para imam. Ya. Ini yang jelas jumhur mengatakan e, cukup mencukupi untuk kemudian diberikan kepada salah satu saja dari delapan golongan ini. Kemudian faedah dari syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan la yanbaghi qad zakat man la yasta'in biha ala ta'atillah ta'ala. Ini berkaitan dari uh, eh, apa eh, kerasuan. Bolehkah zakat itu diberikan kepada orang yang tidak sholat zakat atau orang yang fasik zakat. Dari hadis dari syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak layaknya untuk zakat itu diberikan kepada orang-orang yang atau e, eh, zakat itu diberikan bukan untuk membantu orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak selayaknya dia mengatakan bahwa tidak selayaknya memberikan zakat kepada orang-orang yang e, dari zakat itu tidak membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ini adalah sebagai maunah sebagai bentuk pertolongan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia mengatakan, "Faman la yusallim min ahli al-hajat la yuqa hatta yaqum fi sajdi ma ja'a salat." Maka siapa yang tidak sholat dari orang-orang yang butuh ini, orang-orang yang jauh hajat, maka tidak diberi daya zakat ini sampai dia bertaubat dan kemudian mau konsisten dengan sholatnya. Demikian juga lebih lagi kalau yang tidak sholat saja tidak boleh. Maka lebih lagi ya menampakkan bid'ahnya atau menampakkan kefajirannya, menampakkan kefasikannya, perbuatan maksiatnya. Orang-orang seperti ini bukan berhak mendapatkan zakat tapi yastahiqul berubah. Berhak untuk mendapatkan hukuman, bukan untuk kemudian malah di apa hal yang maka bagaimana kemudian dibantu orang-orang yang berbuat fasik, orang-orang yang jelas-jelas penghinaan, pemalas jadi tidak layak. Ini e, dari Syekh Muslim dan ini cukup wajib ya, cukup beralasan dari e, pernyataan saya. Kemudian para penjenis Allah dan zakat ini hikmah dari zakat ini ada dua. Kalau kemudian dilihat silap yang terjadi di uh, pada pembagian zakat ini, maka pembagian zakat ini adalah untuk tadu dari muslimin, untuk menutup ya, kekurangan yang ada pada kaum Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah merupakan bantuan dan pertolongan. Berupa bantuan dan pertolongan Islam untuk menguatkan kepada orang-orang yang zaul hajat. Ini eh, Hanabidin Allah kemudian Syekh Abdullah Basah rahimahullah ta'ala mengambil faedah disebutkan dari pernyataan Syekh Muhammad bin Rafi Al-Qaid Al-Najdi di mana beliau mengatakan bahwa ahli zakat orang yang berhak mendapatkan zakat ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang berhak mendapatkan zakat dengan sebab yang uh, tetap dengan sebab yang e, eh, tetap untuk bahwa bisa mengambilnya. Dan artinya kemudian bisa e, kemudian memilikinya. Yakni kelompok yang pertama ini adalah orang fakir, orang miskin, kemudian pegawai, ya, Uh, al-amil kemudian mu'allaf pada untuk tali, ya untuk menguatkan hati orang-orang yang baru masuk Islam. Maka kepada empat kelompok ini kalau kemudian mengambilnya dari zakat itu dia bisa memilikinya dan kemudian mentasorkannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya seperti harta milik ya Dan dalam ayat di surat uh, At-Taubah ayat 60 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan lam. Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Di sini dengan lam ya. Yang berarti lam ini adalah lam uh, menunjukkan kepemilikan kalau namanya milik adalah seperti harta biasa. Kan? Ini yang pertama. Empat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang mengambil zakat dengan sebab yang tidak istiqlal. Yaitu dengan sebab yang tidak tetap. Tidak tetap dengannya kepemilikan. Jadi e, tidak tetap padanya kepemilikannya artinya di sini adalah pada yang kedua ini uh, adalah karena apa keperluan ya keperluan yakni yang pertama adalah muka adab orang yang mau membeli dirinya membebaskan dirinya di budak muka adab Kemudian yang kedua, orang yang mau bayar hutang. Kemudian yang ketiga, orang yang mau berjihad. Dan yang keempatnya orang yang ibnu sabil, ya, orang yang kehabisan bekal di jalan. Maka ini beda. Ya. Pada yang keempat yang pertama, ini semua adalah pemilikan. istiqra. Tapi yang keempat, yang kedua ini, ini adalah karena sebab memang uh, artinya hajat ya, yang harus ditutup ya, harus ditutup. Jadi pertama adalah orang yang membebaskan dirinya kata-kata. Yang kedua orang yang mau bayar hutang. Yang ketiga orang yang mau berperang. Dan ibnu sabil yang kehabisan bekal perjalanan. Maka kalau kemudian mereka ini mengambil mengambil zakatnya maka mengambilnya di sini adalah dari segi uh, eh, orang yang dari haknya untuk mengambil. Artinya kalau itu sudah dipenuhi, maka itu sudah. Artinya seperti zakat dalam hal ini Eh, orang yang mau membayar dirinya. Maka sekadar dari apa uh, apa yang bisa untuk membayar dirinya. Bisa melunasi dirinya untuk bisa membeli dirinya. Pada budak mukata. Atau orang yang berhutang. Pun juga terbatas sampai hutangnya saja terpenuhi. Atau juga orang yang berjihad juga cukup untuk itu saja. Demikian pula orang yang kehabisan bekal sampai kemudian bisa pulang. Ya. Ini e, eh, ditakir atau dibatasi. Hanya dengan itu saja. Kalau tidak maka e, harus kembalikan. Ya. Dikembalikan lagi. Dan e, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya dengan fi ya. Dengan huruf jar fi. Yang tentunya fi dalam hal ini tidak menunjukkan kepemilikan ya. Tidak menunjukkan kepemilikan. ini memang bukan untuk milik ya. Kalau untuk fakir, miskin, hati qulubuhum dan uh, eh, al-amil, ini adalah dengan lam Ini kalau ambil, maka itu adalah ditasarukan dengan apa yang di inginkan. Tapi kalau ini terbatas, ya, hanya pada yang disebutkan itu. Gharin yaitu bayar hutang. bisa fisabilillah yang untuk perang. Hanya itu tok. Dan kemudian juga mukatab ya untuk menebus dirinya. Ini. Jadi haknya hanya untuk dirinya. Itu saja. Kemudian orang yang ibnu sabil ya hanya untuk sampai dia bisa pulang. Tidak bisa kemudian untuk ditasorufkan kepada eh, hajat-hajat yang lain. Ya. Ini uh, apa namanya faedah yang sangat bagus sekali. Ya. Kemudian uh, kemarin sudah kita sedikit menyinggung bahwa koror atau keputusan dari majma' fikih ya, Rabita Alam Islami yang kantor pusatnya di Mekah ya. Ini menyebutkan dan juga kemarin fatwa dari sudah kita sebutkan bahwa fatwa dari Syekh, uh, Syekh Muhammad bin Rahim Al-Syekh rahimahullah menyebutkan bahwa makna sabilillah dalam ayat ini adalah mencakup juga dalam dakwah. Ya. Masalahan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang untuk membantu dakwah ini. Bahkan uh, Mufti Saudi sebelum Syekh Ibad, Syekh Muhammad Ibrahim, jelaskan, Hada amrun ham, yasihu an yusrafa bihi zakat. Ini adalah perkara yang penting, yang dibenarkan untuk ditasarufkan pada masalah ini eh, dengan zakat. Jadi dalam rangka ada berkuah. Yani menyiapkan kekuatan harta untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga untuk membongkar berbagai syubhat-syubhat yang ada. Dan maka-maka ini masuk dalam jihad sabilillah. Sekali lagi sebagaimana juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala yang ada eh, bahkan Syekhul Islam mengatakan itu dalam al jihad dari jihad yang paling utama. Kata jihad itu ada dua, jihad dengan lisan dan jihad dengan silah. Hmm. Dengan apa namanya kiskinan, ini dengan senjata. Kalau jihad dengan senjata, ini semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau jihad dengan silah, dengan sinan, atau dengan e, lisan, ini hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang berilmu. Ini peranan para da'i, peranan para mubalik, ya. dan peranan para ulama dalam nabi. Maka, e, dan ini sedikit yang bisa melakukan yang seperti ini. Peranan karena, e, bagaimana dikatakan bahwa sultanul ilm, awla min sultanul mulk. Sultanul ilm, jadi kekuasaan ilmu, itu lebih utama daripada kekuasaan muluk. Ya. Ini e, kerajaan atau apa, e, kekuasaan. Karena dengan ilmu maka e, satu orang itu bisa melawan ribuan orang. Tapi kalau dengan sila ya, satu banding dua saja. Ya. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat al Al-ana khafafa antum wa alim anna fikum wa'afa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan keringan kepada kalian dan Allah tahu bahwa ada kelemahan pada kalian. Iya kumingkum mi'atun sabir atau iya mi'atai. Jika ada pada kalian 100 orang, maka bisa dua 200 orang. Wa iya kumingkum alfu yaghlibu di bi'idznillah. Dan jika ada dari kalian 1000 orang, maka bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu banding dua. Kalau dengan senjata. Tapi kalau dengan bisa, maka ini satu bisa mengalahkan sekian ribu orang ya dengan bisanya dengan hujan. Maka kalau yang seperti itu ee, eh, dibutuhkan dia ya dana maka tentunya seperti ini adalah memang layak ya, untuk membongkar syubhat ya, dan sekaligus juga dalam hal ini tentunya adalah untuk menguatkan istilah dari komisi ini ini layak untuk kemudian eh, mendapatkan apa, eh, dari zakat ini. Bagi dikatakan wa huwa min a'zami suburillahi subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh membayar zakat kepada keluarganya. Baik itu dari pokok atau cabangnya, orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya. Pokok misalkan uh, usul di sini adalah kepada bapaknya, neneknya, kakeknya misalkan yang itu di bawah tanggung jawab. Orang tua kan jelas itu adalah tanggung jawab anak. Atau kepada anaknya sendiri, para yang bawahnya. Eh, Maka hal ini tidak boleh ya. membayar zakat kepada e, mereka. Baik itu dari pihak bapak atau pihak ibu. Demikian pula dari pihak anak laki-laki atau juga anak perempuan yang merupakan ahli waris dari mereka. Yang ahli waris atau yang bukan ahli waris. Selagi itu adalah orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab. Dan juga selagi mereka itu bukan emas, ya, bukan pegawai zakat, atau juga bukan orang-orang yang atau qulubuhum orang-orang yang mungkin baru masuk Islam untuk dikuatkan keimanannya, meskipun itu kerabat, ya, nggak apa-apa. Atau bukan orang yang mau berjihad, atau bukan orang-orang yang e, menghutang untuk dalam rangka islah satu zaid, ya, untuk mendamaikan di antara dua yang bersekutu. Maka pada orang-orang ini, empat orang ini adalah layak, boleh diberikan jaga kepada mereka karena apa jadi aja di masalah ya. Dan ini karena masalah anak di masalah secara umum. Maka e, mereka adalah ibaratnya adalah tetap, tetap seperti orang lain. Dari uh, dari amil, muallafa, kemudian orang berperang dan orang yang e, mengutang karena mendamaikan di antara dua yang Adapun yang lainnya dari kerabat orang yang memberi membayar zakat ini dan juga ahli warisnya, maka tidak boleh membayar zakat kepada mereka ini. Adapun yang bukan ahli warisnya, maka boleh dibayarkan zakat kepada mereka. Perbedaannya di sini adalah manakala itu adalah bukan orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya. Bukan orang-orang yang istilahnya eh, hidupnya itu dibiayai. Maka kepada orang-orang yang memang hidupnya itu dibiayainya, maka ini tidak boleh untuk kemudian dibayarkan zakat fitrah. Maka dari sini termasuk suami ahli boleh mendapatkan zakat dari istrinya jika istri itu kaya. Karena suami itu bukan tanggung jawab. Suami bukan tanggung jawab istri. Tapi kalau istri, nah, boleh seorang suami bayarkan zakatnya kepada istrinya. Nah ini tidak benar. Ya. Tapi kalau istri yang kaya, kemudian dibayarkan kepada suaminya, maka ini boleh seperti kisahnya Zainab Imratul Mas'ud, yang istrinya uh, Abdullah Mas'ud, radhiyallahu anhu jami'an. Ya. Nah itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> ini uh, mereka. Ya. Maka ini jangan menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mesti diperhatikan. Kemudian uh, faedah dari Nurqayyim rahimahullah taala. Di mana beliau mengatakan min al-hiyal al zakat zakati ila gharibi al-muflis liqalibahu bi wafat. Fa'idha Allahu dari sakafa min zakah wa zakah. Nah, ini termasuk dari apa e, tim yang batin. Ya, termasuk dari upaya-upaya yang batil adalah membayar zakat kepada gharimnya. Ini kepada orang yang berhutang. Dalam rangka supaya hutang itu dibayarkan kepada dirinya. Maka ini termasuk dari hiyah. Ya. Seperti misalkan si A punya hutang kepada si B. Si B ini orang kaya. Maka si B membayarkan zakatnya kepada si A agar si A dari zakat itu dibayarkan lagi kepada si B. Seperti ini adalah khiyam. Ya. Ini tidak boleh. Nah, supaya apa? Utangnya lunas. Tidak mikir lagi maka dan itu dibayarkan dari uh, zakatnya. Maka ini tidak boleh seperti itu. Ya. Uh, dan tadi kita sudah singgung bahwa uh, zakat itu kan dibagi dua. Ya. Dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat khusus untuk membebaskan diri dari hutang, dari membayar dirinya, ya tadi e, dari empat Eh, kemudian juga dari orang yang untuk berperang dan mustabil gitu ya untuk uh, sekedar memang untuk apa uh, bisa pulang ya. maka ini kata yang termasuk dari ihya ya untuk membayarkan zakatnya kepada orang-orangnya orang berhutang yang muflis yang bangkrut nah, supaya hutangnya itu diberikan apa uang itu dibayarkan kepada eh, yang piutang ini kemudian dilunas. Jadi dilunaskan dengan zakat. Maka ini dan zakat itu kembali kepada dirinya, jadi tidak mana mana Ya. Si B yang piutangi kepada si A, kemudian si A diberikan zakat, zakat itu dibayarkan lagi kepada si B. Ini langsung kian Ya. Masuk pilihan dan eh, pilihan Maka beliau mengatakan hadhihi ila batil muharramah. سواء شرط عليه الوفاء maupun uya biniyatin بنية yastawiya يستوي yastawi يستوفي عن an عن ديني. وكل هذا على sudan الزكاة itu di sini baik itu berniat atau disyaratkan untuk membayar hutangnya atau tidak maka ini sama saja maka ini belum lunas zakatnya bukan hutangnya ya hutangnya mungkin lunas tapi zakatnya belum dibayar Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi misalkan si A hutang kepada si B, ya. maka si B adalah merupakan wajib zakat. Kemudian zakat yang dibayarkan kepada si A, baik dia mensyaratkan atau tidak mensyaratkan. Jadi mensyaratkan dengan zakat itu dia bayarkan zakat kepada si A supaya ya, si A saya bayarkan kamu zakat, atau untuk bayar utang-utang pengguna utang kamu kepada ya. Mengatakan seperti itu, maka ini hilaba bila muharram. Maka ini eh, apa namanya? Atau kemudian baik mudi itu mensyaratkan atau tidak mensyaratkan. Yani si B memberikannya kepada si A, nah, kemudian si A memberikan lagi kepada si B untuk melunasi hutangnya ini, maka ini pun juga tetap tidak boleh. Artinya si B tetap berubahnya. Dianggap belum bayar zakat. Ya. Ini e, kata Muqayyim Muhammad Hutan. Masalah hutan adalah e, nas ya, antara sama. Tapi masalah zakat karena ada dua pembayaran sekaligus ya. Bayar zakat dan bayar hutang. Dan ini zakat bayar hutang. Maka seperti ini adalah e, dikatakan ini adalah muharramah dan ini tidak menggugurkan pada sisi tadi untuk tetap membayar zakat. Dan ini juga bukan jalan keluar. La syar'an wal Tidak secara syar'i juga tidak secara urfi. Nah, ini uh, yang harus diperhatikan kata ayat oleh Muhammad Kemudian juga uh, disebutkan dalam hadis yang dilihat di Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada Omar dikatakan la ta'ud fi sadaqatika wala tashtari wa in kamu bidirhamin. Fa innal a'ida bi sadaqatihi kal a'id bi tayyihi. Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, La ta'ud, jangan engkau kembalikan sodakahmu dan juga jangan membelinya. Ingat ini, jangan engkau kembalikan sodakahmu atau engkau membelinya lagi. Wa inna ta'akawu itu. Meskipun ya, membayar dengan itu satu dirham. Hmm. Maka artinya meskipun itu satu hal yang dirham kan nggak seberapa, ya, tetap itu tidak boleh. Fa innal bisa dapat ini karena orang yang mengembalikan dengan sodakoh atau zakat ini kalau aid bisa ini jadi seperti orang yang mengambil kembali muntahannya. Ya. Nah, ini sama antara pemberian dengan sodako atau zakat. Ya. Maka ini sama Jadi e, gambarannya adalah konkretnya seperti misalkan e, seperti tadi, ya. membayarkan zakat agar itu kembali kepada dirinya untuk membayar hutang. Atau misalkan membelinya, maka ini juga tidak boleh. Misalkan saya bayarkan eh, si A misalkan bayar uh, zakat ini dengan misalkan zakat uh, binatang. Kemudian binatang itu dibelinya lagi. Maka ini kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Ini La ta'ud wa la Jangan engkau kembalikan dan jangan kau Ini uh, eh, jangan belakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini uh, hal yang perlu diperhatikan. Adapun kalau dalam hal ini uh, ketidaksengajaan Allah ada ada kisahnya, maka ini tidak kenapa juga kisahnya di buah yang hadis yang akan uh, masuk di dalam Allah Ahkam. Maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seorang bapak ya, bayar zakat ke panitia ke misalnya eh, di juga zakat ya. Sudah dibayarkan batu Mal. Kemudian ternyata zakatnya itu diambil oleh anaknya. Tanpa sepengetahuan bapaknya. Ya. Karena anaknya, di anaknya sudah misah, bukan bukan di batang jabar orang tua lagi ya. Ini karena eh, apa namanya? Kemudian ternyata yang dapat bagian dari bapak ini, ini adalah anaknya. Maka seperti ini tidak mengapa, tanpa sepengetahuan e, bapaknya. Jika memang e, itu tanpa sepengetahuan dan bukan di buat tanggung jawab. Jika memang di misi apa si anak itu memang miskin ya, dan orang orang tidak mendapatkan pengejaran. Maka ini bukan kemudian si bapak langsung berikan pada si anak, tapi ini sudah e, lewat dari e, eh, eh, amis ya. Ini nanti insya Allah akan ada Dari sini jangan katakan Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Ini juga dari hadis Rasulullah SAW ini juga jumhur para ulama mengharapkan untuk mengembalikan zakatnya lagi. dan bahkan mengatakan e, kalau kemudian dibeli ini apa e, ini apa e, rusak ya batin merupakan jual belinya atau akadnya adalah batin. Ya, akadnya adalah batin. Makin harus dibandingkan. Seperti tadi kalau misalkan e, si A bayarkan zakat dengan seekor sapi misalkan, kemudian sapi itu dibelinya lagi, makin adalah jual beli yang batin. Jual beli yang batin, Jadi tidak sah. Ya. Maka eh, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menguatkan belum mengatakan as-sawabul man'u min syiraiha. Yang benar adalah dilarang, ya, ditahan untuk membelinya. Ini, ini <clears throat> dilarang untuk membelinya. Ini kata beliau. Fa'inna kita tidak juga dari atas dan ila tamayyul ala al-faqir. Biannya ta'ala sadaqah sadaqah mali itu masyariah minu biaqal min qimatiha. Karena ini juga untuk menjaga karena mungkin di apa namanya eh, si baki mendapatkan e, bagian zakat itu. Kemudian si kaya bisa mendapatkan membeli lagi dari si miskin ini dengan harga yang lebih murah. Maka ini juga termasuk hian, ya. masuk dari hian yang di dan ini juga kalau kemudian masuk jalan ini juga syifa riba ya. ribat. ada riba, tapi ini adalah Bukan masuk riba, tapi jadi memang dari asal jual belinya sendiri sudah terpandang. Kata Rasulullah SAW mengatakan, La tashtari. La ta'ud, la la tashtari. Jangan uh, kembalikan, dan jangan engkau kembalikan. Dan ini uh, termasuk dari dan syariah, yani keindahan syariat akan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dari hal-hal yang Eh, namun kemudian kalau ternyata zakat itu kembali kepada si muzaki, ya, ya, karena waris, maka ini tidak benar Ya. Ini tidak mengapa. Seperti dalam hadis yang ini adalah hadis yang diriwayatkan Muslim, ya, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu tasaddaqtu ala ummi biwalidah, wa innaha matat فتركتها فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورجع إليك في الميراث Kata wanita tadi mengatakan, saya bersodakoh kepada ibuku dengan walidah. Walidah itu seorang budak perempuan. Ya. Ini punya budak perempuan diberikan kepada ibunya. Kemudian ibunya meninggal dan meninggalkan budak tadi. Tidak ada ahli waris lebih saya. Bagaimana ini? Ya. Maka Rasulullah mengatakan wajib aju. Ya. Engkau tetap mendapatkan pahala dengan sodakamu kepada ibu, pemberian kepada ibu. Warajat ilaika, warajat ilaika, ilaiki bi binirah. Dan di budak tadi kembali kepadamu karena warisan. Ya. Maka ini eh, tidak mengatakan kalau kembalinya adalah karena ini apa jenis sekalian yang kita bahas pada kesempatan sore ini. Insyaallah taala nanti kita uh, eh, bahas terkait masalah bagian-bagian seperti ini. Karena pernik-pernik seperti ini terkadang uh, apa namanya luput dari pembahasan, luput dari pembahasan dan ini alhamdulillah uh, banyak para ulama pada perkara-perkara yang dengan terjadi seperti ini ternyata juga sudah uh, ada keterangan dari para ulama untuk kita bisa mendapatkan banyak awal dari mereka kaitan dengan hal-hal yang perkara tidak tergambar dalam kita.